abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 23 Maret 2021 Ba'dal Asr kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkamis Siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-93 di bab yang ke-13 bab tentang ahlul a'zar mereka orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan buka puasa di siang hari Ramadan. Namun konsekuensi sepadanya adalah harus membayar kodok saja. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu dua perkara. Yang pertama al-marid yang yurjabur uhu dan yang kedua al-musafir. Maka di pelajaran hari ini kita masuk kepada dua perkara juga yaitu apa? Sebelum itu silahkan kepada ikhwah untuk mentasmi. Qadalu. Fidakumullah. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan di bab yang ke-13 Al-Faslu Thalith Warrabi Al-Haid Wan Nifas Awal Al-Haid Wan Nufasa ada pasal yang ketiga dan keempat adalah perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Maka ini adalah pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Maka di pasal yang pertama telah disebutkan oleh penulis di dalam matan tentang permasalahan al-marid jabur uhu dan juga tentang permasalahan al-musafir. Maka sekarang kita masuk kepada permasalahan al-haid wan nifas untuk permasalahan perempuan yang haid dan nifas, maka dia di sini termasuk ahlul a'dar. Yang maknanya mereka di sini boleh makan dan minum di siang Ramadan. Namun konsekuensinya harus dia itu untuk membayar kodok min min ukhar seperti di dalam ayat Al-Quran. Lalu mana pendalilan yang disebutkan oleh penulis bahwa haula min ahlil a'dar al-haid wan nifas? Pertama, datang hadis-hadis yang menunjukkan tentang haid. Kemudian di beberapa riwayat disebutkan bahwa haid disebutkan dengan lafaz nifas. Maka dari sini disamakan antara haid dengan nifas. Adalah pun ada pun pendalilan tentang permasalahan haid, hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah. Disebutkan harajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala nara ilal hajja Kami tidak keluar kata Aisyah kecuali tujuannya untuk haj. Hatta idza kunna bisarifa au qariban minha dekat dengan suatu daerah sarf hitu maka kata Aisyah aku kedatangan bulan. Padahal alaiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Nabi masuk dan aku dalam keadaan menangis. Fakola anafisti. Apakah engkau wahai Aisyah dalam keadaan nifas? Yakni al-haidah. Ini pendalilan nanti kita bahas. Bahwa haid dan nifas di dalam syarat dikatakan sama. Karena Aisyah dalam keadaan masih perawan. Maknanya belum mendapatkan anak. Maka bagaimana dinamakan nifas? Padahal dia belum hamil dan belum melahirkan. Anafisti yakni al-haidah. Qalat kultu na'am qala inna hadha syai'un katabahullah katabahullah ala banati Adam. Maka ini adalah perkara yang sudah ditakdirkan oleh putri-putri dari Bani Adam. Fakdi mayakdil hajju. Gaira Allah tatufi bil bait. Maka laksanakanlah beberapa perkara haji kecuali yang memang tidak boleh untuk perempuan nifas seperti tidak boleh tawaf di Ka'bah sabatu aswab tujuh kali putaran hatta tagtasili kecuali jika anti sudah tahirah maka mandilah Wadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil bakar. Maka Nabi menyembelih untuk istri-istrinya dengan sembelihan dari al-bakar. Maka ini wajah pendalilan dinamakan haid dengan nifas. Adapun pendalilan yang lain dari umi Salamah di saat berkata Baina ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutaji'atun fi khamilatin khiftu. Fansalaltu akhadtu siyaba haidati. Faqala anafisti faqultu na'am. Fada'ani fataja'tu ma'ahu fil khamilah. Di saat aku duduk bersama Nabi dalam satu tempat di tempat pembaringan, kemudian aku dalam keadaan haid. Maka aku mengambil kalau sekarang adalah pembalut wanita. Kalau di zaman dahulu dohirnya belum ada, disebutkan siabu haidoti. Mempunyai pakaian khusus untuk haid. Kalau sekarang tinggal dipasang pembalut. Tidak usah diganti pakaiannya. Kalau dulu menggunakan pakaian haid. Maka dikatakan anafisti, apakah anti nifas? Ini pun lafad yang kedua. Nifas dimutlakkan dengan haid. Dan haid dimutlakkan dengan lafad nifas. Menandakan keduanya sama. Kemudian pendalilan yang terakhir. An Mu'adah. Qalat sa'altu Aisyata. Fakultu mabala al-haidi. Takdi as-sawma. walatakdi as-salah. Fakalat aharuriyatun anti kultu lastu biharuriyatin walakinni as'alu. Qalat kana yusibuna dalika. Fanu'maru biqada'i saum wala nu'mar biqada'i salat. Maka datang Ma'adah Mu'adah kepada Aisyah. Dan dia menanyakan tentang permasalahan haid. Kenapa haid itu tidak dikodok, namun sholat dikodok? Apa kebalikannya? Kenapa haid itu dikodok dan tidak dikodok as salah Maka Aisyah menanyakan apakah anti haruriyah dari kelompok al-khawarij? Dikatakan tidak, aku hanya bertanya saja. Kenapa di syariat dikodok dari haid tetapi sholat tidak? Maka dikatakan oleh Aisyah Dalika shaum wa la wala bi qada'i shalah. Syahidnya nu'maru qada'i shaum. Kami diperintah untuk mengqada puasa. Maka ini pendalilan tentang al-qada dan pendalilan di hadis Aisyah dan Umi Salamah tentang nifas dinamakan untuk haid. Adapun pendalilannya juga dari Abi Said Al-Khudri tentang permasalahan tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Hadis yang mutafakun alaih juga dari Abi Said Al-Khudri di saat Nabi memberikan ceramah id, kemudian melewati perempuan, maknanya mendekati ke arah perempuan berkumpul. Walau alam karena dohirnya juga tidak ada mikrofon, sehingga bagian nisa itu tidak mungkin jelas terdengar. Maka Nabi setelah memberikan khutbah secara umum maka mendekati bagian perempuan kemudian berkata dengan lafaz ini ra'aitu kunna aktsara ahli nar tasaddaqna wa taksurna fil istighfar banyaklah beristighfar dan banyaklah bersedekah karena aku melihat penduduk api neraka itu dari perempuan kemudian disebutkan bahwa perempuan itu dibanding laki-laki nafisati aklin wa dinin. Akalnya lebih kurang dari laki-laki dan agamanya pun lebih kurang dari laki-laki. Disebutkan adapun dari segi akal maka syahadatu rajul yuqabil imra'atin. Persaksian satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan. Sehingga dua perempuan menjadi saksi diganti dengan satu laki-laki. Untuk mengganti satu laki-laki saksi tidak ada kecuali perempuan maka harus dua, bukan satu. Maka ini menunjukkan akalnya itu kurang dibanding laki-laki. Maka ini yang pertama. Yang kedua tentang agamanya yang kurang. Disebutkan Alaysat imroah idha hadot lam tusalli walam tasum maka Tidaklah perempuan itu jika haid tidak boleh puasa dan tidak boleh melaksanakan sholat. Ini pendalilan juga tentang tidak bolehnya mereka puasa dan sholat menjadi pendalilan bagi kita hum ahlul a'dar. Namun pendalilan tentang membayar kodoknya hadis Aisyah di saat ditanya oleh Mu'adah maka dikatakan nu'mar fanu'mar biqada'i shaum. Kita diperintah untuk mengkodok puasa. Adapun hadis Aisyah dan Misalamah yang mutafakun alaih memberikan pendalilan nifas dikatakan dengan haid. Maka inilah fasal yang ketiga dan yang keempat dari mereka orang-orang ahlul a'dar aladina wujiba alaihimil qada faqat maka yang pertama apa di pelajaran yang lalu? Al-marid alladhi jabur uhu. Wasani al-musafir wasalis al-haid warabe an-nifas. Hadihil arba'ah min ahlil a'dar. Mereka dari yang diberikan udur untuk makan dan minum di siang Ramadan. Namun konsekuensi harus membayar kodok saja. Tidak dengan kafarah dan yang lainnya. Pendalilannya telah disebutkan tadi dari hadis-hadis yang terdahulu kami sebutkan. Hadis yang pertama dari Aisyah, hadis yang kedua dari Umi Salamah, hadis yang ketiga dari Aisyah. Dari riwayat Mu'adah. Dan hadis yang keempat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Di situ tidak disebutkan. Maka dari faidah hadis Aisyah dan Umi Salamah dalil ala anal haid qad tutlaq ala nufasa daliluhu minal hadis anafisti yakni al haidah dan berkata Rasulullah SAW kepada Umi Salamah hal nafisti au anafisti maka dari dua hadis ini menjadi pendalilan al haid tutlaq ala nifas Hada min haitsu dalil. Wa min haitsu al-ijma' qad nukila An-Nawawi fi kitabihil Majmu' wa Ibn Qudamah fil Mughni wa kadzalika Ibn Hazm fi maratibil ijma' bi anna damal haid hiya damun nufasa. Fa hukmul haid ka hukmin nifas. Idan damul haid dan damul nifas sama dan hukumnya pun sama. Hukum haid dan hukum nifas sama. Dari forbidden. Dari sesuatu yang melarang perempuan untuk puasa. Maka inilah jika ditanyakan kepada kita, Taib, dalam permasalahan haid dan nifas selalu dijadikan pendalilan haid saja. Seperti hadis Abi Said Al-Khudri, lam tusalli Walam tasum. Perempuan haid tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Lalu mana pendalilan nifas? Jawabnya hadis Aisyah dan Umi Salamah bahwa lafaz anafisti menjadikan mutlak haid disebutkan dengan nifas. Dan pendalilannya yang lain ijma disebutkan oleh Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan yang lainnya bahwa damul haid hiya damun nifas fa hukmul haid hukmun nifas ijma'an. Adapun faidah dari hadis Mu'adzah tentang kodoknya. Hada huwa hum min ahlil a'dar kama fi hadis Abi Sa'id lam tusali wa lam tasum dari ahlil a'dar ini dalilnya lakin aina dalil qada faqat maka di dalam hadis Mu'adzah fanu'maru bi qada saumi. walafdu nu'maru I'rabnya fi'lun mudhari' mabni lil majhul. Nu'maru. Walafdu amr min siyakil wujub. Tidak dukira fil Quran amar Allah, amar Rasulullah ataupun hadis amar Allah, amar Rasulullah maka yufidu bihil wujub. Daliluhu kama fil Quran fi surat Nur. dari ladina yukhalifuna an amrih antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim syaitnya faliyah dari ladina yukhalifuna an amrihi dari perintah dia eh perintah nabi maka yang menyelisih perintah nabi dia akan berdosa seperti di dalam ayat yang lain wa may rasul mimba di mata tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa di dalam ayat ini pun sama. Barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi yang sudah jelas penjelasannya dan mengikuti ajaran selain ajaran kaum muslimin, Nualihi matawala wa nuslihi jahannam wa sa'at masiro. Kami biarkan mereka dalam keadaan kesesatan. Karena tidak mau mengikuti Rasul. Pertama. Yang kedua, tidak mau mengikuti manhaj para sahabat tabi'in, bau ataupun as-salafiyin Ya sudah, nuwalihi matawalla. Kami biarkan mereka sesat. Kama qala ta'ala, falam mazagu azagallahu qulubahum. Di saat mereka tersesat, falam mazagu azagallahu qulubahum. Allah sesatkan mereka sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan tergantung dari amal perbuatan. Di saat mereka tidak mau mengikuti Nabi dan mengikuti para manhaj ahli sunnah wal jamaah dari para ulama yang ada di zamannya, maka Allah biarkan mereka dengan kelompok ahlul bid'ah dan tersesat dan diapin rata tempat mereka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Fala mazabu azabullahu kulubahum. Maka al jaza min jinsil amal, maka bahasa Indonesia nya siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Maka dari ayat ini disebutkan oleh Al-Qurtubi bihadil ayah ihtajal fuqaha ala anal amr alal wujub. Dari ayat tadi, faliyah dari ladina yukhalifuna an amrih, maka kalimat amr yufidul wujub. Adapun kalimat tadi, nu'mar bil qadah, i'rabnya nu'mar filun mudore mabni lil majhul. Bakia soal. Soal dari segi nahu. Mabni lil majhul laha gharad. Mada gharaduhu na. Hmm? Setiap ada mabni lil majhul dihadapkan. Failnya ada gharad. Wa gharaduhu huna mada? Gharaduhu huna ma'rufun bil fa'il. Al ilm bil fa'il. Wahuwa man? Allah wa rasuluhu. Ay nu'mar bil qada. Fi mada? Fi siyam. Makna nu'maru ay fi'lun mudhari mabni lil majhul maknanya kami diperintah. Maka dihapus di sini failnya siapa yang memerintah? Nabi Muhammad. Maka karena ma'ruf yang membuat syariat itu Allah dan juga Nabi, maka di saat dihapuskan siapa yang memerintah di sini, nu'maru bil qada, kita diperintah untuk melaksanakan qada, siapa yang memerintah? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uslub seperti ini banyak. Contohnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Diwajibkan bagi kamu berpuasa. Wa kutiba alaikumul qital. Wa kutiba alaikumul qisas. Lafat-lafat kutiba di sini mabni lil majhul. Wa gharaduhu mada sawa al-ilm bil fa'il. Kutiba alaikumul kisos. Diwajibkan untuk kisos. Kutiba alaikumul kital diwajibkan untuk jihad. Kutiba alaikumus siam diwajibkan untuk puasa. Siapa yang mewajibkan? Allah Jalla wa'ala. Maka di sini diketahui al-fa'il sehingga dihapus untuk apa? Untuk mengagungkan fa'il tersebut. Maka di Arab, jika perkara yang ma'ruf kemudian dijadikan majhul, itu min bab at-ta'zim. Seperti Allah ma'ruf yang memberikan rizki. Kemudian kita tak, kita katakan ruziqa fulan, fulan diberi rizki. Maka ini adalah pengagungan kepada yang memberi rizki, yakni Allah. Itu makna dari mabni lil majhul. Kemudian faidah sedikit siapa al-haruriyah? Olabnul Ibnu Al-Athir ta'ifah minal khawarij nusibu ilal harura Wahua maudu qarib minal kufah. Karena awal man yaj karena awal mujtama'ahum wah tahkimahum fiha Wahum ahadul khawarij alladina qatalahum Ali radhiyallahu anhu. Wa kana indahum min at tasaddud fid din. Ma huwa ma'rufun falamma ra'at Aisyah hadhihi al-mar'ah tasaddid fi amri haid sabahatha bil haruriyah wa tasaddudihim fi amrihim wa kathratu masailihim wa ta'annutihim biha Ucapan Ibnul Athir di kitabnya An-Nihayah bahwa ucapan Aisyah aharuriyatun anti, apakah anti dari pengikut Haruriyah dinisbatkan kepada Al-Haruro, yakni kelompok Khawarij. Dan Haruriyah mereka adalah maknanya kelompok orang Khawarij yang pada saat itu keluar mendemo dan ingin mengkudeta Ali radhiyallahu anhu dan dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan alamatnya mereka mempunyai tasadud Dalam permasalahan fikih yang Nabi tidak mengajarkan mereka memberat-beratkannya. Contohnya ini. Kelompok Al-Haruriyah. Nabi memerintahkan seperti di hadis Aisyah. Fanuk maru bi qada asyam. Wala qada as-salah. Kami diperintah untuk mengkodok puasa yang hanya empat hari, lima hari, sepekan, itu paling banyak haid. Tapi sholat tidak. Karena apa? Karena akan memberatkan kaum muslimin. Dan ini hikmah dari Allah dan Rasulnya. Adapun mereka mencari-cari. Oh kita ini ahlul ibadah, kita sangat takut kepada Allah, maka sholat pun dikodok. Sekarang sepekan misalnya tujuh hari. Dan sholat lima kali. Tujuh kali lima, tiga puluh lima kali sholat. Dari segi rokaat, lima kali sholat itu ada tujuh belas rokaatnya. Berarti 17 kali 7. Berapa? 7 <laughs> kali 7, 9. Naik 4. 7 tambah 119. Begitu? Baik. Berarti 119 rokaah dia harus mengkodoknya. Karena meninggalkan sepekan tidak sholat. 17 kali 7. Sekarang bagaimana seperti ini? Maka inilah yang bisa kita berikan bahwa kelompok Al-Haruriyah kelompok yang taanut yang mana mereka gulu dan ekstrim dalam beragama. Maka pelajaran kita telah selesai dari Ahlul A'dar yang pertama. Apa yang pertama? Ahlul A'dar empat kelompok pertama. Al-Marib, Al-Adiyur, Uhu. Uthaniyah, Al-Musafir, Thalithah, Al-Haid, Warabi'ah an-nifas wa ma adalikum yaf'aluna madha al qada faqat wa insyaallah sanahud fi ma ba'd mungkin fi darsil bainal maghrib wal isya ahlul a'dar akharin yang mana dia itu diwajibkan untuk it'am dan juga diwajibkan it'am ma'al qada. Kalau tadi qada saja pelajaran yang akan datang it'am dan it'am ma'al qada. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.